Sekarang patokan kita meniru adab gaya Rasul atau gaya timur dan barat. Ya, yang mau masuk surga Rasul yang ditirunya. Dan dia tidak peduli dengan cacian orang yang mencaci. Bapak ibu yang kami muliakan, kalau orang sekarang melihat bapak pakai kayu bawa kemana-mana, lalu cukil gigi di mana-mana. Kayak dianggap tidak berakhlak nggak? Jorok amat sini orang, ya kan? Ter sementara Rasulullah SAW dan para sahabat kemana-mana bawa kayu si kayu siwa. Dan Rasulullah asal sholat, mesti dia gosok giginya dengan kayu siwa. Setelah selesai, beliau cucuk bagian yang ujung itu. Kemudian dibiarkannya masuk, lalu dimasukkan. Kita mengatakan apa bahasa kita? Hah? wajah. Wajahnya langsung seperti ini. Apa? Rasulullah itu yang dibuat. Ternyata semua yang dibuat oleh Rasulullah termasuk kayu siwa Pak. Kayu terbaik di muka bumi yang paling bagus untuk membantu pencernaan dan pembusukan di dalam perut yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di gigi yang bisa menguatkan gigi menghancurkan segala macam kerak-kerak kerang yang payah di buang di gigi dan kayu siwa adalah kayu yang terbaik untuk menetralkan berbagai macam penyakit-penyakit berat yang ada di mulut dan tenggorokan kayu siwa dan itu diisap Pak kayak duduk seperti tadi Medis internasional dari Amerika telah mengeluarkan di, di, di jurnalis mereka, duduk terbaik ketika makan adalah di mana lambung sebelah kanan ter, terhimpit, ya, terjepit seperti ini. Ini duduk terbaik dan Nabi buat seperti itu. Subhanallah, apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW itulah yang terbaik. Taib, cara tidur Nabi. Enggak telungkup. Kata Rasul tidurnya telungkup adalah tidurnya setan. Nah, kita tidurnya macam mana? Masalah akhlak, Pak. Di budaya timur ada budaya namanya sujud pada pada emak, pada ayah, sujud. Itu dikatakan anaknya anak yang beretika, anak yang berakhlak. Kalau istri bersalah pada suami dan suami baru bisa memaafkan kalau istri mau cium kaki suami seperti gaya orang sujud. Semua demi Allah, semua gaya itu diharamkan dalam adab akhlak Islam. Tidak boleh kaum muslimin. Jadi yang mau ditiru yang mana? Rasulullah yang ditiru kalau pengen masuk surga. Terakhir, yang masuk dalam ruang lingkup agama adalah kullu ma yata'allaku bil muamalat. Apapun yang berhubungan dengan masalah muamalat. Muamalat ini luas. Hubungan antara manusia dengan manusia. Awas, ketika saya memberikan materi di komunitas dokter di Riau, Para dokter terbelalak dan terperanjat, mereka tidak pernah membayangkan dan nggak pernah menyangka selama ini. Sebab jarang ada yang menyampaikan kalau muamalah yang sifatnya duniawi menurut persepsi mereka, ternyata inilah ruang lingkup agama 100%. Apa itu muamalat? Pertama, ma yata'allaku bil munakahat. Apapun yang berhubungan dengan pernikahan. Mulai dari mencari calon jodoh, calon istri, calon suami, menentukan mahar, menentukan Eh, bagaimana kenduriannya, ya. Kemudian siapa wali, siapa saksi. Sampai kepada malam pertama, bagaimana menyetubuhi istri, bagaimana menyambut calon bayi, bagaimana ketika istri melahirkan, bagaimana terjadi perceraian, bagaimana urusan waris mewarisi, bagaimana urusan talak segala macamnya dibahas dengan rinci dalam fikih Islam. Tidak ada ruangan gerak kita berpandai-pandai sendiri. Tidak boleh Pak. Kalau kita ingin masuk surga, ikuti sepenuhnya seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru munakahat. Yang kedua, mayata'allaku bitibiyat. Apapun yang berkaitan dengan kesehatan, penyembuhan, perobatan. Kita boleh berobat, Bahkan kalau sakit wajib berobat, sembuh urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi obatnya obat apa? Berobatnya ke siapa? Cara berobatnya bagaimana? Hah? Islam bedah itu semua Pak. Bagaimana kalau wanita tidak ada mohram berobat kepada laki-laki, dokter laki-laki boleh enggak? Ada adabnya, ada rambu-rambunya. Obat mana yang boleh kalau obat ini agak makruh atau haram boleh enggak? Sementara menurut dokter uh, internasional ini bisa menyembuhkan penyakit, sementara bahannya haram tidak boleh. Asal sembuh tapi datang pada dukun, datang pada orang pintar boleh enggak? Haram mutlak. Diajarkan rambu-rambu tentang masalah berobat, Pak. Terus yang ketiga dalam masalah muamalat, ma ku bit ta'limiyah Apapun yang berhubungan dengan masalah pendidikan. Ilmu apa yang boleh dipelajari, ilmu apa yang tidak boleh dipelajari, kepada siapa kita boleh belajar, batas-batas boleh safar untuk belajar dan seterusnya. Ini diajarkan dengan rinci dalam Islam. Boleh nggak menyekolahkan anak kita di sekolah Saferius? Di sekolah salib? Boleh nggak kita menyekolahkan anak kita di sekolah Yahudi? Kirimkan anak wanita kita ke Kanada, kirimkan anak, anak, anak wanita kita ke Swiss dan sebagainya. Boleh nggak? Rambu-rambunya apa? Ajaran agama lengkap, Pak, lengkap. Ini dan tentang masalah pendidikan. Taib kaum muslimin yang kami muliakan. Begitu juga yang berkaitan dengan masalah iktisodiyat atau maliyat. Apapun yang berkaitan dengan fulus. Dengan bisnis, dengan tijarah. Ini berkaitan masalah agama. Utang piutang, transaksi jual beli. ya Apa yang boleh dijual, apa yang tidak boleh dijual. Kemudian bagaimana cara me, uh, mengunggunkan sesuatu. Tahu mengunggunkan sesuatu merahankan sesuatu. Apa bahasa Indonesianya ya? Menggadaikan, mengunggunkan. Bagaimana kita menggadaikan sesuatu? Apa itu yang riba? Apa-apa batas-batas riba? Ternyata sekarang hampir rata-rata bisnis di muka bumi ini, termasuk di Indonesia, banyak yang tidak lepas dari riba. Padahal Allah perangi riba. Wajar Indonesia jurang kehancuran. Wajar di negara besar seperti Amerika, Eropa diujurang kehancuran. Bahkan sudah hancur, bukan lagi jurang, Pak. Karena mereka bergerak dengan di dengan riba. Sementara hampir semua kehidupan kita bergerak dengan riba. Kredit-kredit yang ada, riba. Asuransi yang ada, riba. Koperasi-koperasi, riba. Dan kita bergelut dengan itu, Pak. Masih banyak lagi urusan yang lain dengan ketamakan dan selera nafsu kita. Kita akhirnya meraup semuanya dengan peluang-peluang riba. Pintu-pintu riba. Apakah Allah ridhoi? Tidak. Qatalahumullahu anna yufakun. Malah Allah perangi kita di mana kita berada. Masalah bisnis, masalah uang, masalah utang piutang sebagainya. Lengkap. Subhanallah kaum muslimin. Begitu juga ma yata'allaqu bil eh, bil bil fanniyat. Apapun yang berkaitan dengan seni. Ini juga muamalah. Masalah musik, musik mana yang boleh, musik mana yang tidak boleh. Semua yang petik dan tiup adalah musik setan kata Nabi. Semua yang bisa membuat kamu lari daripada Allah dan Rasulnya, mengkhayal kepada dunia dan menembus kepada pintu syahwat, maka itu adalah diharamkan. Nyanyian-nyanyian yang yang ada menggunakan musik-musik yang diharamkan haram musik-musik yang dibenarkan ini ini ini dibatasi dalam agama. Wanita boleh nggak nyanyi? Bagaimana laki-laki kalau dia jadi penyanyi seperti apa segala macamnya diajarkan dengan rapi dalam agama. Baik kaum muslimin, rincian agama full. Bapak tanya apa saja? Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, kalau ini yang dimaksud dengan agama dan ini yang dikatakan dengan kafah dan kami wajib ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lalu kata Rasul kan urusan dunia nggak apa-apa nggak ikut beliau. Kayaknya ini udah masuk semua, betul nggak? Betul nggak? Nah, ini yang ditanya oleh para dokter yang di Riau. Ini kayaknya udah masuk semua. Mana ruangan dunia lagi yang nggak apa-apa nggak ikut Nabi? Ternyata simple. Yang berkaitan dengan dunia dan itu tidak perlu untuk tidak ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma bit bitakniyat. Ha? Ma yata'allaku bitakniyat. Apapun yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Inilah urusan dunia. Handphone zaman Nabi nggak ada. Sekarang bisa kita buat. Itu namanya takniyah, Pak. Teknologi, buatlah. Nggak perlu nggak ikut Nabi. Ya, TV zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Itu namanya teknologi. Zaman Nabi orang bercocok tanam bisanya cuma manen sekali setahun. Sekarang karena perkembangan sains dan teknologi bisa tiga kali, empat kali setahun. Itu urusan dunia. Silakan kamu maju dan berkembang. Untuk urusan sains dan teknologi, antum a'lamu biha, kamu lebih tahu. Silahkan, majulah, karang-karanglah, buatlah. Tapi sebatas dalam urusan dunia, dunia. Tapi yang berkaitan dengan agama, jangan coba macam-macam. Jika kamu ingin masuk surga, ikut di belakang saya, maka ikuti apapun yang saya ajarkan. Lah ini semuanya Bapak Ibu, kehidupan Nabi dan para sahabat diisi dengan total secara kafah. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi sebuah wacana yang menyempurnakan pemahaman kita selama ini yang mungkin memahami Islam masih taja, uh, ya tajaza za, masih sepotong-sepotong. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب Apakah kamu ingin mengambil agama ini setengah-setengah? Sebagian kamu pakai, sebagian lagi kamu tinggalkan? balasan orang yang melakukan hal itu di antara kamu adalah khizyun fil hayatid dunya. Allah akan hinakan dia di kehidupan dunia ini. Wa yaumal qiyamah dan pada hari kiamat kelak yuraduna ila asyaddil azab. Mereka akan diazab dengan azab yang keras dan hebat. Allah nggak suka orang setengah-setengah, Pak. Bapak kan kerja di perusahaan ini. Ya kan? Ini kerja semua di perusahaan kan? Perusahaannya beda-beda. Coba saya tanya kepada Bapak, mau nggak terima perusahaan atau bos perusahaan kita kalau dia tahu Bapak setengah hati aja kerja di sini dan memang setengah waktu dan juga setengah gaya? Mau nggak? Masuk ditentukan jam 8, Bapak masuk jam 9. Ketentuannya keluar jam 2, Bapak keluar jam 12. Pakaian seragamnya hari ini adalah pakaian biru dengan gaya yang sudah ditetapkan. Bapak masuk suka hati, pakai baju kaos oblong. Hah? Pokoknya aku kan kerja. Masalahnya kamu nggak ikut sepenuhnya peraturan yang ada. Orang macam ini, insya Allah di PHK nggak? Boro-boro dia mendapatkan santunan, penghormatan, gaji, segala macamnya. Bahkan bisa-bisa dia dikeluarkan tanpa kehormatan. Tanpa dikeluarkan dengan tidak terhormat. Betul? Kita ingin masuk surga. Sementara kita tidak mau mengkafahkan hidup kita dalam Islam. Kita ingin masuk surga. Sementara syarat-syarat menjadi ahli surga harus menjadi ahli yang ka kafah. Oh, kalau begitu Ustaz, banyak dong dosa kami. Iya, Sementara masuk surga Allah syaratkan wajib orang yang sudah tidak berdosa. Lalu bagaimana? Kalau begitu, ente harus ikhlas dicuci dulu dari kotoran ente yang begitu banyak di azaban kubur, azab padang masyar, dan neraka. Setelah itu ente diganyang-ganyang dalam neraka. Setelah ente bersih, baru ditarik, ya, baru sah menjadi ahli sur, surga. Mau, Pak? Kalau tidak mau, maka jangan nanggung beragama. Full. Kafah. Full. Kafah agamakan semua hidup kita selama itu berkaitan dengan agama dan silahkan kita tidak terkait dengan agama selama itu berkaitan dengan teknologi dan sains. Tidak ada masalah. Semoga penyampaian ini cukup terang dan jelas. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah mengampuni saya dan Bapak Ibu semua atas masa lalu kita yang daif, yang lupa, yang lalai. Tetapi kalau betah nggak tahu, Ustaz, bagusnya saya nggak tahu aja Pak Ustaz. Selama nggak tahu, insya Allah nggak berdosa. Ya, ya, begitu Pak. Hah? Kalau saya tahu, kemudian masih saya laksanakan, saya jadi berdosa. Bagusnya kan nggak tahu Pak Ustadz. Akhirnya sepi pengajian di mana-mana. Gitu ya Pak ya? Allah tidak terima. Selama kita tidak tahu, sementara kedua mata untuk mencari tahu bisa melihat, kedua telinga untuk mencari tahu dapat mendengar, otak nih masih normal, hati masih bisa memahami mana yang benar, mana yang tidak sementara tidak kita pakai untuk mencari tahu. Wallahi demi Allah, Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam." Lanjutkan. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, kami sudah siapkan calon-calon penghuni neraka jahanam itu adalah orang-orang yang punya hati, punya otak tapi enggak mau memahami dan mendalami ajaran kami. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya dua mata yang bisa melihat, tapi mereka enggak pakai untuk baca ayat, baca hadis, baca kitab. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya dua telinga tapi enggak dipakai untuk dengarkan pengajian, mendengarkan tausiah dan nasihat. Ulaika kal an'am. Itu orang mirip dengan binatang ternak. Coba aja lihat, binatang punya mata yang bisa melihat nggak? Saya punya ayam dulu, Pak. Ayam saya jumlahnya sempat 4.500 ekor. Ya. Saya ceramah berapi-api di depan ayam, Ayam Pak Ayam dengar nggak apa yang saya katakan? Dengar nggak? Dengar. Dia bisa melihat saya nggak? Bisa. Tapi dia paham nggak? Nggak. Maaf nih. Orang punya mata, orang punya telinga, orang punya otak hati, tapi tidak dicari untuk dia tidak dipakai untuk mencari tahu yang berkaitan dengan urusan agama. Untuk urusan dunia aja dia benar-benar blok matanya, Pak. Ikut training anu, ikut training anu, ya. Walaupun keluarkan duit, dia akan ikuti. Dia akan fokus begadang malam, beberapa hari-hari bermalam-malam, gak ada masalah. Pokoknya bisa grade-nya naik. Bisa kualitasnya jadi naik, nanti gajinya akan naik segala macamnya. Untuk urusan dunia dia pakai semua apa yang Allah beri, tapi urusan agama yang akan memasukkannya ke surga dia tidak pakai. Maka Allah tak terima alasan. Saya sudah beri kamu dua mata bisa melihat. Kok butuh encik matuang nak terserah lah. Nah, kalau buta matamu dan engkau tak mampu melihat, tak mampu membaca, maka Allah tak akan tanya. Kalau peka telingamu, tuhia wang, agak begitu kan? Dek tuhia wang, ah biar, silakan. Peka telinga, nggak mampu mendengarkan apa-apa, lalu dia jadi nggak tahu gara-gara itu, Allah akan maafkan. Tapi telinga bisa mendengar, dia bisa cari tahu. Dan mata bisa melihat, dia bisa membaca. Mulut bisa ngomong, otak bisa menerima. Kenapa nggak dipakai untuk cari tahu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu memang enggak punya ilmu, banyak bertanya dong pada yang berilmu, kepada ulama, kepada ahli Al-Qur'an, kepada ahli hadis, tanya pada mereka.